dan itu kita semua tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menuntut hidup seorang hamba sebagaimana amal yang dia lakukan dalam keseharian. Ada orang-orang yang merasa bahwa amalnya benar, tapi ternyata tutupnya jelek. Ada yang juga merasa bahwa amalnya banyak salahnya, dan dia selalu khawatir sama Allah Subhanahu wa taala kalau mereka mendapatkan suul khatimah. Tapi tutupnya malah baik. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada prinsipnya orang-orang yang merasa aman dari adab Allah Azza wa dan merasa bahwa dirinya telah melakukan amalan yang terbaik, terkadang mereka lupa sama dosa dan kesalahan sehingga Allah tutup dengan keburukan karena justru dosa kesalahan yang dia lakukan jauh lebih banyak dan dia tidak sadar ternyata dia sedang salah berbuat. Ada orang-orang yang merasa dirinya banyak dosa dan salah Sehingga tiap hari dia selalu memperbaiki diri Muhasabah Dan setiap hari dia selalu bertobat kepada Allah SWT Sehingga Allah tutup dia dengan penutup yang baik Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam diskusi Allah makan wabi bi izzati demi kemuliaanku la ajma'u di abdi amnaini wala khaufain. Aku tidak akan pernah mengumpulkan bagi hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. Fa in aman individunya akhaftuhu yaumil qiyamah. Kalau dia merasa aman terhadap adabku di dunia, dia merasa bahwa dirinya adalah orang-orang yang baik bahkan dia setelah itu lupa dengan dosa-dosanya maka aku akan putih ketakutan dari nyaman Wa in khafani fid dunya. Kalau dia merasa takut kepada aku di dunia, aman tuh yaumal qiyamah. Aku akan tiba dia aman di hari kiamat. Maka di sini ya ikhwah, ma'asyarul mukminin rahimanallahu wa rahimakumullah. Saya ingin menjelaskan tentang wasiat akhir hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mencontohkan di akhir hidupnya nasihat-nasihat untuk bisa menjadi modal mendapatkan husnul khatimah. Karena Rasulullah SAW Allah berfirman Walakatkan lakum fi rasulillahi Uswatan hasanah Ya, terdapat di Nabi SAW contoh uswah yang baik ya, menjadi suri tauladan yang baik buat kita semuanya. Maka bahkan ketika Rasulullah di akhir hidupnya juga jadi contoh yang baik. Apa yang terjadi di akhir hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam hadis Nabi SAW diantaranya yang pertama kita belajar adalah Rasulullah di ujung hidupnya ibadahnya semakin kuat disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari nomor 2044 ya dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam falamma kana 'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya Rasulullah setiap bulan Ramadan iktikaf 10 hari terakhir ketika Rasulullah di tahun dicabut nyawanya di tahun Rasulullah mau meninggal Rasulullah iktikaf 20 hari terakhir berarti kita diajarkan bahwa ketika Allah ingin mencabut hambanya dengan husnul khatimah Allah jadikan mereka semakin dekat kepada Allah intensi ibadahnya semakin naik tambah rajin bahasa gampangnya sebelum meninggal dunia. Ini adalah ya ciri-ciri orang yang husnul khatim Karena disebutkan juga Rasulullah SAW dalam hadisnya yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, Inna Jibril kana yu'aridunil Quran kullasana marrah. Sesungguhnya Jibril biasa mengajarkan Al-Quran setahun sekali. Wa innahu aradhanil am marwatin. Rasulullah mengatakan kepada anaknya Fatimah. Dan tahun ini malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran dua kali setahun. Kapan itu? Tahun Rasulullah meninggal. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya Ida aradallahu bi abdihi khairan istamala Kata Rasulullah, kalau Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, maka Allah akan manfaatkan dia. Kemudian sahabat tanya, "Wa kaifa Bagaimana cara Allah manfaatkan hambanya? Yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautih. Allah kasih hidayah, taufik untuk melakukan amal saleh sebelum meninggal dunia. Dengan cara apa? Dibuat tambah dekat sama Allah. Makanya konsepnya kadang-kadang kita kalau, kalau ketemu ada orang yang sudah meninggal dunia sebelumnya dia minta maaf minta maaf ya sebelumnya dia tambah dekat sama Allah sebelumnya dia malah sering nasihati orang padahal sebelumnya nggak kayak gitu itu kemudian dia meninggal itu tanda-tanda khusnul khatimah karena seakan-akan Allah kasih dia petunjuk bahwa ajalmu sudah dekat maka dia persiapkan dengan semakin baik lagi untuk menemui Allah azza wajalla di ajalnya bahkan Nabi SAW juga makan dalam yang lain Ida Allah bi abdihi khairan taharahu qabla mautih Allah kalau menginginkan kepada hamba yang kebaikan Allah akan bersihkan dia sebelum meninggal dunia Kemudian sahabat bertanya, "Wa ma tuhurul abad?" Apa yang menjadi ya, apa yang menjadi sebab orang itu bisa dibersihkan? Bagaimana orang dibersihkan sama Allah Azza wa Jalla? Amalun saleh yulhimuhu iya. Allah berikan ilham amal soleh kepada dia hatta yaqiduhu alaih sampai dicabut dalam kondisi kayak gitu ini pelajarannya kemudian ma'asyarul mu'minin rahimani wa setelah itu pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tepat di bulan Safar tahun 11 Hijriah di akhir di bulan Rasulullah meninggal di bulan ya waktu itu Rasulullah menuju ke Uhud kemudian melakukan salat untuk syuhada Uhud yang dimaksud di sini adalah seperti salat jenazah kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أهد صلاته الميت Rasulullah suatu hari keluar ke syuhada Uhud salat mereka seperti salat mayit seperti salat jenazah ya kepada siapa syuhada Uhud dan datangnya di kuburnya syuhada Uhud Kemudian summa insarafa, kemudian pergi ilal mimbar, menuju ke mimbar. Ya, Rasulullah naik podium, kemudian Rasulullah SAW ngasih apa namanya wasiat, ngasih nasihat. Sampai kata para sahabat, summa sa'idal mimbar kamuwaddi ilil ahya wal amwat. Seperti orang yang menasihati orang yang hidup dan yang mati. Jadi dinasihati ke orang sama orang yang hidup sama orang yang sudah mau mati. Dinasihati dua-duanya sambil mengatakan ini faratukum kata Rasulullah SAW sesungguhnya aku akan mendahului kalian malah di sana bisa sama mengatakan kenapa itu di bulan Rasulullah meninggal dunia setelah itu Rasulullah mengatakan wa ana syahidun alaikum aku akan jadi saksi buat kalian semua ya wa inni wallahi la anduru ila haudil an aku sekarang demi Allah melihat ke telagaku belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan wa inni qad utitu mafatiha khazainil ard atau mafatihal ard. Aku telah diberikan kunci perbendaharaan bumi atau kuncinya bumi. wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di kata Rasulullah demi Allah aku nggak takut sama kalian kesyirikan setelahku karena Rasulullah tahu akidahnya sahabat kuat-kuat tapi yang Rasulullah takutkan bukan syirik dari para sahabat apa itu nah ini Rasulullah mengatakan walini wa in walakinna akhafu alaikum an tanafasu fiha aku takut sama kalian berlomba-lomba urusan dunia dan ternyata kenapa Rasulullah ngasih wasiat ini di akhir hidupnya karena ternyata orang begitu sibuk sama dunianya sampai nutup hidayah buat semangat ujar akhirat di antara bisa usah nasihatnya dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW mengatakan Wallahi alaikum al faqr Demi Allah Aku tidak takut sama kalian kemiskinan Aku nggak takut sama orang-orang miskin. Justru takutnya sama siapa? Yang kaya-kaya. Walakin ahsya antub sata ali dunia. Yang aku takutkan adalah dibukakan bagi kalian dunia lebar-lebar. Kamu busitat alaman kana qablakum sebagaimana dibukakan oleh orang-orang sebelum kalian. Apa yang terjadi? Fatanafasuha kama tanafasu. Kalian bakal berlomba-lomba buat cari sebanyak-banyaknya dunia kayak orang dulu berlomba-lomba. Siapa dulu mereka? Yang binasa. Antum tahu nggak? Kaum-kaum yang Allah adab dengan batu di balik badannya, bahkan sampai mereka mati kedinginan dan lain sebagainya, mereka semua rata-rata pecinta berat dunia. Matinya mati konyol semua rata-rata apa yang terjadi fatuhlikakum kama ahlakakum kalian bakal celaka kayak orang dulu celaka sekarang pertanyaannya kenapa dunia bisa nutup hidayah ada beberapa alasan alasan pertama orang ketika mengejar dunia dia bakal lupa mati lupa umur bahkan umurnya tua dia nggak sadar kalau dia sudah tua Rasulullah mati al kalbun qalbun syekh syakun ala hubitni Dikatakan seseorang badannya sudah tua, tapi merasa jiwanya masih muda. Seakan-akan dia merasa ajal pun masih jauh. Gara-gara cinta sama dua. Hubun aisyi wal mal. Cinta hidup, cinta umur sama cinta harta. Orang kalau sudah bicara dua ini, maka dia merasa badannya awet muda. Itu yang mengerikan. Jadi walaupun sudah di ujung hidup sudah gemeteran nggak kuat, tapi kalau masih fokus sama dua ini ngerasa masih kayak anak muda, itu ngerinya. Alasan yang kedua, manusia itu mulai merasa eman-eman sama hartanya buat dikeluarin jalan Allah karena terlalu cinta sama dunia akhirnya merasa bahwa semua hartanya datang dari kecerdasan dan kemandiriannya bukan datang dari Allah Makanya Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban Kalian cinta sama harta, terlalu cinta sampai pelit. Orang pelit itu bukan karena dia mau pelit, tapi karena terlalu senang sama duitnya. Akhirnya muncul sifat yang menghalangi dia buat ngeluarin haknya Allah. Yaitu apa? Sedekah, zakat dan lainnya. Jadi pelit gara-gara itu. Yang ketiga, Seseorang ketika mulai cinta sama dunia Dia akan berubah jadi manusia dolim Secara perlahan Seakan-akan semua manusia di sekitarnya diukur sama duit sama dia Kalau orang ini kaya Dia lebih kaya daripada saya Dia boleh berpendapat dan saya ingin dengar dari dia tapi kalau orang ini ternyata di bawah saya, maka dia nggak beruntung maka pendapatnya susah untuk aku dengar. Makanya Allah mengatakan kala innal insana la yatgha qarra'ahu istaghna. Manusia itu kata Allah benar-benar akan jadi orang zalim ketika merasa dirinya serba kaya. Dia akan keluar sifat buruknya satu-satu. Dari mulai sombong, egois, hatinya keras, semua satu-satu muncul karena ngerasa serba kaya. Kemudian yang keempat Ketika manusia mulai mengajar dunia Maka Allah jadikan dia orang miskin sebenarnya Bukan orang kaya Kenapa orang miskin? Wallahi Allah buat dia gak bakal cukup Mau dapat berapa banyak pun Pasti ngeluh kalau sudah kayak gini, dia akan susah untuk bisa merasakan hidup ini bahwa dia dituntut untuk bersyukur jauh dari rasa syukur kenapa ini bisa terjadi disebutkan ya orang-orang yang kemudian Nabi SAW mengatakan wa makan hamhud dunia barang siapa yang tujuan hidupnya dunia ja'alallahu faqrahu baina ini. dalam surat yang ini disebutkan Allah akan buat dia merasa tidak cukup terus gak cukup terus gak cukup yang kedua, wa farqa alaihi syaklah. Allah hancurkan tujuan hidupnya. Seakan-akan dia berjalan tapi tanpa ada tujuan sama sekali. Seperti orang berjalan tapi dia nggak tahu harus kemana. Karena apa? Semua berantakan. Allah sengaja buat seperti itu karena dia lupa bahwa tujuan akhiratnya dilupakan sama dia sehingga Allah hancurkan sebagaimana orang yang lupa dengan tujuannya yang ketiga adalah walam yatihin min dunia illa qadirullah. Yang lebih menyedihkannya lagi tidak diberikan dari dunianya kecuali takdir saja. Jadi rizkinya datang karena takdir bukan mendapatkan keberkahan sehingga apa yang didapatkannya tidak bermanfaat bahkan hidupnya nggak manfaat sama sekali padahal banyak hartanya tapi nggak manfaat makanya ya ikhwah Jangan pernah engkau lihat orang yang kaya dengan hartanya Karena orang yang dengan hartanya Belum tentu mereka bisa merasakan hartanya dengan baik Berapa banyak orang yang punya harta Tapi dia nggak tahu harus ngapain karena Allah yang bisa memberikan kepada dia manfaat apa yang dia harus pakai hartanya tadi. Kemudian yang terakhir, di antara tanda-tanda orang yang kemudian mereka tersesat dengan dunianya naudzubillah adalah manusia ketika menghadapi harta yang semakin banyak maka Allah Subhanahu wa taala akan buat mereka semakin rugi hidupnya. Bagaimana kerugiannya dia? Sampai-sampai kerugiannya dia adalah dia lupa nyari pahala karena dia sibuk nyari duit ini rugi lupa cari pahala kapan ingat cari pahalanya mati baru ingat Allah mengatakan di dalam Al-Quran Al-Hakumut Takatur Hatta Zurtumul Maqabir Ini puncaknya Ini puncaknya Allah mengatakan telah melalaikan kalian bermuka muka kalian berlomba-lomba buat ngurusin dunia sampai seakan-akan dunia itu ngerasa menghiasi hidup kalian sampai kapan dikatakan oleh Ibnu Katsir sampai dia lupa buat cari pahala Allah dia buat lupa cari ridhonya Allah sampai masuk kuburan baru ingat pahala penting telah ini puncaknya okay, ya Rasulullah nasihatin di akhir hidupnya sempat nyebut aku takut kalian lomba-lomba ngurusin dunia ya karena itu yang bisa nutup hidayah yang buat orang menjadi suul khatimah makanya ikhwah na'udzubillah dari ada orang masalah saudara Wallahi ini realita Orangnya kaya luar biasa Muslim Muslim Antum tahu dia meninggal dalam kondisi apa? Meninggal lagi ngitungin emasnya dia. Serius, lagi ngitungin emasnya dia. Waktu itu hartanya dia banyak. Kalau nggak sang ngitungin uang asing dia punya di tempatnya dia menjanjinya. Lagi ngitungin langsung dicabut semua Allah ini yang menyeramkan seakan-akan Allah tampakkan padahal subhanallah terkadang orang dia Loh, orang ini kan gini dan gitu tapi Allah tutup lagi ngitung duit antum kalau sudah orang lagi ngitung duit antum bisa mengatakan dia penutup yang baik kita nggak tahu ya ini menyeramkannya di situ kita nggak tahu karena kita nggak tahu kita ini sedang apa waktu mati nanti Kenapa Allah sembunyikan? Supaya kita takut sama Allah dan supaya kita terus minta husnul khatibah. Karena itu perkara yang sangat penting. Seakan-akan semua amalmu seumur hidupmu ditentukan di puncaknya di akhirnya. Makanya sampai Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penuh tutupnya. Kalau penutupmu buruk mau engkau mengatakan amalmu baik semua, Allah yang nilai. Makanya ditutup dengan keburukan. Kalau orang mengatakan tidak fulan ini ahli maksiat, itu penutupnya baik, ini menunjukkan bahwa ternyata dia bertobat sama Allah Azza Tapi engkau nggak tahu tobatnya gimana. Ini prinsipnya. Jelas. Kemudian diantar nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di permulaan sakitnya yang panjang pada waktu itu tepat di hari Senin tanggal 29 bulan Safar ya sakitnya ini sakit menuju kepada kematian hitungan hari jelas karena Rasulullah yang tadi waktu naik mimbar seorang sahabat Ubay bin Amir mengatakan itulah terakhir aku melihat Rasulullah di atas mimbar waktu dibagi, eh waktu di kuburan Uhud setelah itu nggak kelihatan lagi di atas mimbar itu terakhir nasihat Rasulullah di atas mimbar Kemudian setelah itu di permulaan sakit Rasulullah waktu itu menghadiri penguburan jenazah seorang sahabat di Mekah. Kemudian pulang dalam kondisi kepalanya pusing, badas, badannya sekujur tubuhnya panas. Saking panasnya sampai angin panasnya keluar dari sorbannya. Jadi sahabat yang deketin Nabi SAW ngerasain panasnya Panas di tubuhnya Itu kalau di, di suhu berapa kira-kira nah, Berapa suhunya Nah, ya jelas 40 ke atas sampai tembus sorbennya ini panasnya tembus sampai sorban, sampai sahabat ngerasain panasnya badannya Rasulullah padahal nggak nempel ya itu akibat apa akibat racun yang dikasih sama orang Yahudi setelah sekian lama baru bereaksi di ujung hidupnya. Ya. Nah dari situ kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Raja ya ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah Nabi suatu hari pulang ke rumahku ya setelah menghadiri kuburan Bakri kemudian Rasulullah mengatakan warasa kepalaku pusing Kemudian aku berkata, aduh sakitnya kepalaku. Jadi yang ngerasain sakit siapa saja? Rasulullah sama Aisyah. Kemudian Nabi SAW mengatakan justru aku wahai Aisyah yang sakit kepalaku. Berkata lagi, apa masalahnya bagimu? ya jika engkau meninggal sebelumku maka aku akan memandikan jenazah, memandikan jenazahmu mengafanimu serta menyalatkanmu dan menguburkanmu tahu apa jawab Aisyah sepertinya aku melihatmu demi Allah kata Aisyah jika engkau pulang ke rumahku Lalu engkau tidur di rumahku Sebagian istrimu yang lain Dengan sebagian istrimu yang lain Jadi kalau aku meninggal enak engkau Tidur sama istrimu yang lain Bayangin Aisyah cemburu sampai di situ ya, Kemudian Rasulullah pun tersenyum Nah di saat itu Rasulullah semakin parah sakitnya Akhirnya ada seorang sahabat yang menjenguk Rasulullah karena saking parahnya sampai Rasulullah tidak bisa berdiri jalannya harus dibopong sama dua dua orang di sebelah kanan sama sebelah kiri ya yang mempong tangan Nabi SAW yang satunya adalah Fadl ibn Abbas ya Fadl ibn Abbas anaknya siapa Abbas saudaranya Abdullah Ibn Abbas. Yang satunya lagi dibopong sama menantunya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Ya, baru Rasulullah SAW bisa berjalan. Kenapa? Sampai-sampai kedua kakinya terseret, saking sudah lemesnya. Nah, di saat Nabi Sa'id khudri menjenguk Nabi SAW, Rasulullah memberikan nasihat yang luar biasa. Dakhaltu ala Nabi SAW Aku masuk ke rumahnya Rasulullah SAW ke kamar beliau sedang dia merasakan sakit, sakit yang keras. Maka setelah itu fawadatu yadi alaihi wa wajadtu harrahu baina yadayya fawqa lihaf. Aku meletakkan tanganku di atas di atas apa? Di atas pakaiannya, eh, di atas selimutnya Rasulullah SAW. Dan aku mendapati tanganku tembus panasnya sampai keluar seribu bisa pengen saking kerasnya panasnya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkomentar, "Ya Rasulullah, ma asyaddaha alaik." Wahai Rasulullah, betapa kerasnya sakit Apa? Jawaban Nabi SAW. Kata Rasulullah, "Inna kadzalika yudha'af lana al-bala wa yudha'af lana al Begitulah kami para nabi kami dilipat gandakan ujiannya dan dilipat gandakan pahalanya artinya pahala itu tergantung cobaan kalau cobaannya semakin keras pahalanya semakin besar kalau cobaan semakin kecil pahala juga semakin kecil karena banyak manusia yang berpikir Ya Allah jangan kasih saya ujian yang berat-berat Tapi kasih saya pahala yang besar Ya gak mungkin ya Orang suka balik kayak gitu masalahnya Dan ini gak mungkin Antum tahu nggak? Para ulama sampai mengatakan Sakitnya orang mukmin dalam sakaratul maut ketika dicabut nyawanya Itu merupakan penghapus dosa buat dia sampai di ujung hidupnya Allah kasih sakit kita itu ngapusin dosa dengan syarat hamba itu beriman sama Allah Azza wa Seakan-akan sakitnya dia adalah peringan kesalahannya dia. Maka dari sini ya pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat. Inna idomil jaza ma'a idomil badak Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah tergantung besarnya cobaan. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah menjadi Allah SWT menjadikan cobaan sebagai bukti cinta Allah kepada hambanya. Inna Allah ida ahabda qawman ibtalahu Kalau Allah cinta sama suatu kaum Allah akan uji mereka Fa in radiya falahur Kalau dia ridho dengan ujian Allah Allah ridho sama dia wa insaf kita kalau dia benci sama ujian Allah Allah benci sama dirinya maka seakan-akan ketika engkau bicara husnul khotimah di ujung hidupmu engkau diuji dengan sakit maka itu tanda Allah ridho denganmu dengan syarat Allah berikan engkau sabar itu bukti keridhaan Allah pada hambanya seakan-akan engkau dipersiapkan untuk mati dengan baik bahkan Nabi saw menjelaskan di hadis yang lain Kata Rasulullah SAW, Yubtala ubtulia oh ala hasabidini. Allah menguji hambanya berdasarkan kadar agamanya, kadar imannya. Fa'inkana fi dinihi salban ishtadda bala'uhu. Kalau ternyata agamanya kuat, imannya kuat, ujiannya semakin kuat juga wa inkana fi dinihi riqah dia ala hasabi kalau agamanya lemah ya orang ini gampang apa istilahnya gampang putus asa gampang uh, males gampang kalau kita bilang orang ngamuk apa orang tadi orang kalau kena masalah itu terus kemudian jengkel itu apa korek apa apa Hah? mutung Contoh, karena masalah dikit kutu nah ini berarti agamanya tebal atau tipis tipis biasanya ujiannya kecil-kecil yes. jadi kalau orang mutungan itu ujiannya nggak pernah gede antum cek paling-paling hal-hal yang sepele-sepele itu pun dia ngerasa lo kenapa kok diginiin pengen sudah ujian kecil saya ngeluh lagi itu parahnya nah apa tujuan ujian yubtala hatta yatrukahu yamshi al-ardi wa ma alihi khati'ah. Dikatakan dia diuji sampai meninggalkan berjalan di atas muka bumi. Artinya sampai meninggal dunia dan dia tidak punya dosa lagi. Subhanallah. Jadi tujuan ujian yang Allah kasih sebelum meninggal adalah menghapuskan dosa. Ketemu sama Allah, dia nggak punya salah. Inilah beruntungnya orang-orang yang di ujung hidupnya dikasih apa? Cobaan. Di antaranya apa? Sakit. Makanya antum lihat orang-orang yang di ujung hidupnya dikasih sakit. Di antara tanda husnul khatimah adalah kering, ker, apa keningnya berkeringetan. Ya, itu yang terjadi. Subhanallah. Makanya Allah persiapkan dia untuk apa? Meninggal dunia. Makanya Rasulullah mengajarkan bahwa orang di ujung hidup ditambah dikasih sama Allah ujian biar kesalahannya luntur habis semuanya. Nah, ma'asyarul mukminin rahimun wa rahmatullah. Nah, lalu bagaimana dengan orang ketika di ujung hidupnya dikasih ujian lalu dia tidak bisa beribadah dengan baik? Bagaimana dengan ibadahnya? Nabi saw menjelaskan di dalam hadisnya, idza kana al-abdu ara tariqatin hasanatin min al-ibadah thumma marida kata Rasulullah SAW apabila seorang hamba punya kebiasaan baik dari ibadah kemudian sakit maksudnya kebiasaan baik di sini dia memanfaatkan hidupnya di waktu sehat dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Kemudian tiba-tiba Allah uji dia dengan sakit kira di malakin muqalbi akan dikatakan kepada malaikat yang diutus untuk menulis catatan amalnya apa kata Allah uktub mithla amalihi idza kana taliqan tulis amalan hambaku seperti pada waktu sehat jadi subhanallah ya Allah walaupun orangnya di atas kasur gak bisa apa-apa tapi ditulis fulan lagi tahajud dapat pahala tahajud terus Fulan dapat pahala baca Quran Karena jam segitu biasanya baca Quran Padahal di atas kasur diem tok Karena Allah yang sangat kasih Tapi amalnya tidak berkurang sedikit pun Sama sekali Betul apa enggak? Sampai kemudian dalilnya Allah berfirman Apa itu? Laqad Allah SWT mengatakan Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Thumma radadnahu asfala safilin illa illa alladziina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Di ujung ayat Allah katakan maka mereka mendapatkan pahala yang terputus-putus. Para ulama menjelaskan pahala yang terputus-putus maksudnya hadis ini yaitu kalau sakit pahalanya tetap jalan padahal dia nggak bisa ngelakuin karena Allah tulis seperti waktu sehat kalau dia tua lemah maka pahalanya ditulis kayak waktu muda kata para ulama kalau seandainya dia sehat dia tetap akan melakukan ibadah kebiasaan dia makanya beruntung orang-orang yang Allah biasakan melakukan ketaatan dalam hidupnya di waktu dia sakit Allah terima ibadahnya semuanya padahal dia nggak laku seakan-akan waktu sakit dia jauh lebih beruntung pada daripada pada waktu sehat karena saat itu ibadahnya diterima bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan orang itu ketika di dunia diuji sama Allah mereka dibersihkan dari kesalahannya dan bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah semata berikan dia keamanan Kata Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Kalau Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan Allah akan segerakan hukumannya di dunia Pakai apa? Disegerakan hukuman di dunia Pakai apa? Pakai musibah Jadi pada prinsipnya musibah itu hukuman yang disegerakan Sama Allah Kemudian di akhiratnya tidak ada hukuman buat dia selesai di dunia. Allah selesai di dunia semuanya. Makanya Rasulullah SAW diberikan contoh dalam hidupnya untuk kita semua bahwa orang yang dianugerahi kepada Allah hidayah besar-besaran adalah orang yang diuji secara besar-besaran supaya ketemu sama Allah dalam kondisi Allah muliakan dia dan Allah ridai dia. Kemudian wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Apabila Allah menghendaki kepada hambanya keburukan maka Allah akan tahan dosa-dosanya nggak dihukum di dunia. Tapi apa? Begitu dia meninggal baru Allah balas habis-habisan di akhirat. Makanya kenapa orang su'ul khatimah Dari mulai meninggalnya Allah buat buruk dan setelahnya disambut dengan keburukan, keburukan, keburukan, keburukan Seakan-akan mereka tidak istirahat dan capeknya agama Makanya ikhwah wah, ada sebuah pelajaran besar. Sering orang mengatakan, Ustaz, hidup ini lelah. Hidup ini capek. Betul apa enggak? Iya. Kita harus sadar Ternyata Allah ciptakan manusia Dengan fitrah semua capek nggak mungkin orang lepas dari capek Mustahil mau yang beriman, mau kafir sama-sama jahat. Saking kita nih sawang sinawang Lihat orang dari luar kok enak ya rumahnya gede dan lain sebagainya. Ya? Begitu masuk tanya orangnya <laughs> ternyata lebih bahagia saya rumahnya tiga kali lipat katanya. Kenapa masuk keluhannya panjang Utang saya gini, anak saya gini, istri saya gini Wala Keluar tambah pusing kita dengerin omongannya dia Karena memang itu realita hidup Orang nggak bisa lihat dari luar Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Insyikok ayat 6 Allah katakan Ya ayuhan insan Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih Allah mengatakan wahai manusia sesungguhnya kalian benar-benar capek menuju Allah sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu dengan Allah. Kita bertemu dengan Allah di mana? Di mana? Persis surga. Begitu masuk surga, capek menghilang. Selesai, mau gak capek. Sebelum kaki menginjak ke surga, engkau akan capek. Sampai kata Imam Qatadah, mengatakan sesungguhnya usahamu wahai anak Adam benar-benar lemah Siapa yang kepingin usahanya dicurahkan kepada ketaatan kepada Allah Hendaklah dia lakukan Karena tidak ada kekuatan untuk mengerjakan ketaatan Kecuali datang dengan pertolongan Allah Azza wajalla Jadi bahasa gampangnya Engkau capekmu hilang hanya terjadi pada waktu engkau ibadah dan ibadahmu diterima baru Allah buat capekmu berubah jadi bahagia kalau enggak capekmu tambah menyengsarakan hidup buktinya Allah subhanahu wa ta'ala buat orang-orang yang ingkar sama Allah lebih capek lagi jauh berlipat ganda sebagaimana Allah mengatakan dalam surat al ghashiyah ayat 3 sampai 4 Allah katakan amilatun nasibah Allah katakan dia bekerja keras kemudian kecapean payah tasla naron hamiyah di akhiratnya mendapatkan adab neraka Disebutkan oleh Umar bin Khattab ketika ketemu sama pendeta Umar bin Khattab dalam kondisi nangis maka pendeta tanya, Ki, apa yang membuatmu menangis wahai Amirul Mukminin?" Maka kata Umar bin Khattab, "Aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala, 'Amilatun nasiba.' Engkau bekerja keras. Seakan-akan apa yang kau lakukan itu benar. Ternyata engkau ada cuma capek tok. Di dunia merasa capek, letih Walaupun dikelilingi dengan dunia yang kau mau Tapi semuanya tetap rasanya capek Sampai dikatakan juga di dalam tafsir Ibnu Kathir ala Ikrimah dan juga Imam Suddi mengatakan bahwa amilah dia bekerja keras kecapean sedangkan yang dikerjakan adalah maksiat semuanya kemudian nasibah capeknya masuk neraka ternyata yang dikerjakan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala bahkan dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan bahwa amilatun nasibah amilah di sini adalah ada di antara manusia yang berusaha menghindari adab satu ini baik-baik yang kedua mereka berusaha keras untuk terbebas dari siksaan neraka dan yang ketiga mereka berusaha untuk bertobat sama Allah Tapi pada hari itu tobatnya dan usahanya nggak bermanfaat sama sekali Ternyata salah semuanya itu disebut dengan amilah nasibahnya hasilnya dia lebih di dunia dan dia terkena adab yang tidak pernah berhenti di akhirat seakan-akan semua hidupnya nggak ada yang manfaat satu itulah contoh amilatul nasibah maka Allah kasih hidupnya ciri-ciri orang yang diadab bukan ciri orang-orang yang dikasih sama Allah rahmat dan petunjuk maka kalau kita mulai ngerasain dalam ibadah ini rasa letih tapi nggak ngerasain bahagia, maka tobat sama Allah, minta sekuat-kuatnya untuk Allah ampuni dosa kita. Karena kalau Allah SWT menolak ibadah kita, Allah buat kita cuma dapat capek tak. Walaupun keinginan duniamu dikasih sama Allah, tapi capekmu nggak hilang seakan-akan ibadahmu nggak bermanfaat apa-apa buat hidupmu sendiri walaupun ketika engkau mengatakan ya Allah aku pengen anak saya sukses anakmu sukses dunia ini walaupun engkau mengatakan saya kepengen cucu saya kaya cucumu kaya tapi semua hidupmu capek ini tanda-tanda orang yang diadab sama Allah Azza Allah berikan capeknya ke arah binasa sehingga matinya ditutup dengan su'ul khatimah tambah capek lagi puncak capeknya seseorang adalah ditutup dengan kejelekan dan mereka tidak akan pernah berhenti mendapatkan yang namanya istirahat tapi dapat kejelekan demi kejelekan yaitu adab yang tidak pernah berhenti Wallahu alam bisawab ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan jadi pelajaran sebenarnya kalau kita mau bahas nasihat Rasulullah masih ada sekitar 6 poin banyak sebenarnya di ujung hidupnya di antaranya Rasulullah mengatakan tiga hari sebelum meninggal karena nanti ada pembahasan seminggu nasihatnya apa enam hari nasihatnya apa lima hari empat hari tiga hari dua hari sehari itu semua tiap hari ada nasihat Rasulullah sebelum meninggal semuanya menuju kepada husnul khatimah tapi waktunya nggak cukup ya karena nanti insya Allah berikutnya akan ya jadi pada prinsipnya tiga hari sebelum meninggal Rasulullah mengatakan apa la yamutanna illa wa huwa yuhsinu dzanbillah. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka sama Allah. Tiga itu sebelum meninggal. Kenapa Rasulullah nasihatin ini? Karena setan, kata Imam Qayyim Jauzi, berusaha mengeluarkan semua usahanya di ujung hidup seseorang. Kalau tutupnya jelek, maka setan berhasil. Kalau tutupnya baik, maka setan di saat itu mereka gagal total. Jadi puncak usaha setan menggelincirkan manusia adalah di ujung hidup makanya orang itu kalau tidak berbaik sangka sama Allah maka bisa su'ul khatimah na'udzubillah min dalik jelas sebelum saya tutup ada satu pertanyaan iya. Masya Allah ya udah tiga satu dari sana Waalaikumsalam Apakah kita bisa mengukur diri kita sendiri dengan mengajar hmm. Allah? Ya Allah, dekatkan kebaikan itu untukku, hmm. perbaikan kekurangan, dekatkan kebaikan itu untukku, berikan kebaikan itu untukku, dan ridhoi kebaikan itu. Hmm, hmm, hmm, hmm. Dengan memperbaiki diri kita setiap hari, hmm. memberikan diri kita untuk bermanfaat kepada semua makhluk. Hmm. Dan semua yang kita, hmm. apapun yang kita itu seakan untuk mendapatkan ridho hmm. apakah itu bisa dikatakan kita uh, Oke. okay. untuk mendapatkan ridho Masya Allah Barakallah ini pertanyaan yang bagus bisa nggak kita nih kalau kita berusaha kita bisa ngerasain itu jawabannya bisa I, Imam Nukaim al mengatakan bahwa Allah itu membalas seorang hamba kebaikannya di hatinya jadi kalau selama ini kita ibadah tapi hati kita melongsok, tanda berarti ibadahmu ditolak usahamu sia-sia disebutkan oleh Imam Qayyim Al-Jauzi idza anta ifhalaka fil qabr fandur ila hali qalbika fis sadr kalau engkau mau tahu kuburanmu kondisinya lihat kepada hatimu pada saat masih hidup hati kita ini kalau Rasulullah ngerasa sempit terus itu tanda Allah kasih kita justru hukuman karena ternyata dosa kita itu banyak ditambah lagi ibadah kita nggak tulus apa ibadah kita yang salah akhirnya Allah kasih bukan bahagia tenang tapi justru dikasih malah susah di hati tapi secara fisik gak kelihatan hatinya kelihatan banget dia yang bisa tahu orang lain gak melihat makanya Allah kasih semua balasan di hati bahkan ketika seorang hamba Allah ridho sama dia Allah kasih di hatinya tenang Dalilnya surat Al-Fatah ayat 4 Allah mengatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Karena tenang ini ciri Allah ridho sama hamba. Makanya kenapa orang bisa menghadapi musibah? Padahal ujiannya gede. Seakan-akan kayak gak ada ujian dalam hidupnya. Malah seakan-akan diperhatiin sama Allah. Karena Allah kasih tenang. Jadi dengan tenang yang Allah kasih sampai dia ngerasa Allah perhatiin hidupnya gara-gara musibah. Sampai dia bisa terus bermunajat sama Allah tambah dekat gara-gara musibah tujuan Allah kasih musibah supaya bisa menjalankan perintah Allah dalam kondisi sesulit apapun. Itu tujuan dikasih tenang. Makanya sampai di akhir hidupnya Allah terpanggil dengan mengatakan ya Tuhan nafsun mutmainnah. Karena ciri khasnya dia wahai jiwa yang tenang dipanggil sama Allah karena dalam hidupnya Allah kasih tenang terus. Karena Allah ridho sama dia Sehingga dipanggil dengan jiwa yang tenang Panggilan yang biasa Allah kasih kepadanya Sikap itu Jelas? kita yang bisa ngerasain maka engkau bisa tahu apakah engkau nanti kuburanmu di penjara atau bebas lihat ke hatimu sekarang kalau hatimu kayak orang di penjara jangan biarin hatimu susah tapi tobat sama Allah supaya Allah rubah hatimu supaya Allah rubah bahwa Allah ridho kepadamu ketika engkau bertobat kepada Allah makanya kita habis tobat dengan jujur sampai nangis itu rasa hati kita rasanya tenang senang banget karena tanda Allah berubah dari murka menuju ridho semua tergambar di hati di hati bukan di fisik maka jangan pernah ya tertipu sama fisik kita yang seger dan kuat ini ternyata hati kita hancur jawabannya dirimu hancur sebenarnya Allah alam ya hmm? Kenapa kenapa? Langkah-langkah menuju ke husnul khatimah. Langkah-langkah menuju ke husnul khatimah. Wah ini panjang. Tak kasih singkatnya aja ya. ya. Karena kalau kita bicara husnul khatimah, antaranya ada enam jalan. Mau dicatat silahkan dicatat cak dalilnya ya. Nanti kemudian pembahasan apa namanya karena kalau kita saya jelasin detail agak panjang. Pertama, orang yang husnul khotimah pada prinsipnya mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi langkah-langkahnya adalah takwa. Dalilnya adalah surat Al-Imran ayat 102. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan akan meninggalkan kecuali yang beragam Islam. Tapi Allah katakan bertakwa. Jelas? Yang kedua, bahwa Allah menyuruh kita untuk istiqomah. Surat Fusilat ayat 30. Allah katakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah. Artinya istiqomah dengan keyakinan keimanan media. dia. Tatanazul alih malaikat. Malaikat akan turun kepadanya dengan mengatakan jangan takut jangan sedih. Kapan malaikat turun ngomong kayak gitu? Dalam tafsir mereka di tiga kondisi. Mau meninggal dunia, itu malaikat kasih motivasi jangan takut jangan sedih kemudian pada saat dikuburnya dan pada saat dibangkitkan jelas kira gara istiqomah Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah keimanan. Surat Ibrahim ayat 27. Ketika orang beriman mempraktekkan kata-kata la ilaha illallah, maka dia bisa husnul khatimah ditambah bisa jawab pertanyaan malaikat di gampang. Allah mengatakan, "Yatsabbitullahu alladziina aamanu bil qalbi tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Perkataan yang teguh kata Imam Nukathir yaitu perkataan la ilaha illallah. Kapan? Pada saat dia dicabut nyawanya dan juga pada saat ditanya malaikat. Dia akan meyakini dan mengatakan itu semua sehingga Allah mengatakan perkataan hamba benar. Jelas. Kemudian yang keempat, kita disuruh berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi Rasulullah mengatakan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka sama Allah. Karena berbaik sangka ini penting. Karena Allah tergantung prasangka hambanya. Dan hadis Rasulullah berfirman ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Indon nabi khairan Farahu. Kalau dia mendapat berprasangka baik, dia dapat sesuai prasangka baiknya. Wa indon nasyarun Farahu. Kalau dia berprasangka buruk, dia mendapatkan prasangka buruknya. Kemudian kemudian yang berikutnya yaitu butuh namanya jujur bahkan dikatakan oleh Imam Nukaim Majusi jujur ini kedudukan di bawahnya para nabi langsung langsung di bawahnya para nabi itu jujur ya Allah mengatakan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat minan Nabiin dari para nabi wasidikin orang-orang yang ju, jujur wasyuhada orang-orang yang mati syahid wasalihin berarti habis para nabi siapa orang jujur asidik kebayang enggak langsung makanya Allah mengatakan dalam surat at ayat 119 kata Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang jujur karena subhanallah kata Imam Qayyim Al-Jauzi jujur itu pedangnya Allah di muka bumi tidaklah diletakkan sesuatu di atasnya kecuali dibelah artinya begitu kelihatan jelek langsung minggir sendiri gara-gara kan jujur dan satu-satunya yang bisa mengalami kejelekan hanya jujur oh, makanya orang kalau sudah jiwanya buruk musuhnya orang jujur begitu ketemu sama orang jujur gak bakal nyatu selesai seakan-akan jadi musuh bersama jadi orang yang musuhin orang jujur adalah mental jelek itu sudah nggak perlu pembedaan udah kelihatan ya kemudian yang terakhir adalah memperbanyak taubat surat at-tahrim ayat 8 ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ya, asa rabbuka ma ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yadkhilukum jannah wa yadkhilukum jannah jelas pertanyaan terakhir kalau dilihat dari tadi bagiannya Ustaz, apa bisa kita boleh minta kita diuji ringan atau penyesalannya yang yang mudah? Nah, insya Allah, insya Allah. Apa kita boleh minta diuji ringan? Orang gak perlu minta masalah. Paham ya? Tapi Allah yang kasih ujian. Jadi bahasa gampangnya, yang kasih cobaan itu Allah. Para sahabat itu Tahu nggak ketika dalam sehari nggak datang cobaan panik Istighfar Tapi mereka minta cobaan Enggak Begitu Allah kasih dia Karena cobaan itu tuh dipilih Jadi orang yang kena ujian adalah dipilih pilihan Allah jadi orang mau dikasih ribet tuh dikasih pilihan sama Allah. Kita boleh nggak kita minta mati? Orang nggak perlu minta mati ya Karena kita, begitu orang minta mati contoh akan terputus semuanya kata Nabi SAW. Jangan kalian minta mati. Tapi begitu kalian ngadepin cobaan, jawabannya nyandar sama Allah SWT. Karena di dalam surat ah, Atolak, eh, maaf bukan Atolak. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ya ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Allah katakan apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka nggak pernah diuji nah, paham jadi begitu ngomong saya beriman sama Allah uji ya kata buat buktiin dusta atau iman benar. mintanya apa ya Allah kuatkan aku menghadapi ujian itu jawabannya karena di saat itu dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir as Allah uji keimanan dengan apa? Subhan sama syahwat. Tujuannya cuma satu, buktiin omonganmu benar atau salah. Orang yang diuji kemudian dia nolak subhat yang ada dengan keimanan yang dia punya, Dia berusaha menjauhi syahwatnya dengan keimanan yang dia punya maka dia disebut orang jujur tapi begitu Allah uji dia Justru malah kena subhan tambah ragu Bukannya tambah yakin sama Allah tambah dekat Tapi tambah jauh karena ragu Kena syahwat tambah males ibadah Wah, Berarti dusta imannya Jelas Karena di sisi yang lain Ujian adalah tanda, apa Musibah adalah tanda engkau beriman atau enggak Kayak disapi sama Allah kita Makanya minta apa? Ya Allah kuatkan iman. Sebagaimana asal kaki Allah mengatakan ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa huda. Mereka dan kemudian beriman kepada Allah. Allah tambahin lagi petunjuknya. Dengan dikasih apa? Dengan kasih ketenangan dan dikasih keyakinan dan dikasih kekuatan mental sehingga mereka diancam sama musuhnya nggak pernah takut karena Allah kasih petunjuknya Warobat ma'ala mereka bisa ngomong depan musuhnya tetap saya ini muslim mau diapain saya nggak mau keluar dari Islam setelah dapat cobaan kita semua nih semasjid bisa ngomong saya beriman.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.